AB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Tunggu kek Hup hmm, Ada apa Purbaya? Itu kek Kuda itu Aku mengenalnya. Ya, aku mengenalnya. Jika aku tidak salah, itu adalah kuda ajaib yang dulu diperbutkan oleh Jangkong Hidup dan para tokoh dari dunia kependekaran. Oh, kuda ajaib? Ya, kuda itu mampu untuk berlari bagaikan terbang. Lihatlah, kuda itu melihat kemari. Oh, lihat Raden. Sepertinya dia sedang memperhatikan kita dengan serius. Lihat itu, dia kemari. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Haryoko sebagai Raden Kuda Amoksa, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, prajurit Galuh terdesak mundur oleh pasukan Indra Prasta yang dibantu oleh sekutu-sekutunya serata sejumlah besar kelompok hitam. Raden Kuda Amuksa yang melihat tanda panah sandi yang dilepaskan segera sadar bahwa keluarga istana termasuk Baginda Prabu Sana telah melarikan diri dari kota raja. Segera saja Raden Kuda Amuksa melesat ke arah selatan, ke arah mana panah sandi dilepaskan. Dari arah sini tadi kulihat anak panah itu dilepaskan. Hah? Itu di sebelah sana banyak prajurit yang terluka. Huh? Apa yang terjadi dengan kalian? Kami melihat tiga orang yang keluar dari tembok kota raja dan menuju selatan. Apakah mereka Baginda Prabu Sana? Hah? Saya mengenal Baginda Prabu Sana dengan baik. Mereka bukanlah Prabu Sana. Hmm. Akan tetapi, wanita yang berada dalam pondongan salah seorang laki-laki itu mungkin saja seorang bangsawan tinggi. Hmm. Mungkin itu adalah permaisuri yang dilarikan dengan para pengawal mereka. Eh, kemana mereka pergi? Mereka terus menuju ke arah selatan, Tuan? Hmm, iya, baik. Ayolah, kita segera menyusul ke sana. Dengan berbekal dendam masa lalunya, Raden Kuda Amuksa melesat diiringi oleh si Amista di sampingnya. tinggalkan dulu Raden Kuda Amoksa dan Resi Amista yang tengah mengejar Prabu Sana. Untuk jelasnya cerita ini, marilah segera kita ikuti kisah Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya Mamang Kuraya. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kujang Cakrabuana yang masuk dan menyembul dalam dada Raden Purbaya menjadi hilang sama sekali ketika Raden Purbaya bersemedi memohon pertolongan Dewata. Demikian juga halnya dengan Cempaka dan Sarung Kujang Pusaka. Atas petunjuk Raden Purbaya dan Cempaka, Mamang Kuraya akhirnya mampu menciptakan jurus penakluk Aji Lima Bayang-Bayang Resi Amista. sudah siang. Iya, matahari sudah naik tinggi sekali. Lihatlah itu. Sebentar lagi tengah hari akan menjelang. Di manakah kakek, Kak Cempaka? Uh, itu, kakek baru saja beristirahat. Uh, menurutnya, ia semalam-malaman tidak tertidur. Tidak tidur? Iya. Kakek baru saja berhasil menciptakan jurus penakluk Aji Lima Bayang-Bayang. Ah, lihat itu, kakek menuju kemari. <sighs> luar biasa sekali kalian anak-anak kecil, bocah luar biasa. Kalian benar. Disitulah rupanya kunci kelemahan Aji lima bayang-bayang. <laughs> Di mana kau sekarang resi asing? Hmm? Akan kulihat bagaimana rasa penasaranmu semakin meledak jika aku katakan bahwa aji lima bayang-bayangnya justru dijatuhkan oleh kalian. bocah hmm. bocah-bocah yang belum lagi hilang bau popoknya. <laughs> ah, ayolah, kita mencari resi Amista. Hm? Resi itu sangat berbahaya. Tak ada satu jago pun di Galuh yang akan mampu menahannya. Bahkan kukira di tanah Pasundan ini. Hmm. Oh, di manakah sekarang mereka berada, Kek? Kita lihat saja mereka di Galuh. Dari pimpinan pengemis tungkat merah, aku mendapat keterangan bahwa beberapa hari lagi mereka hendak mengadakan serangan ke kota Raja Galuh. Jika demikian, kita lihat ke sana segera, Kek. Iya, Raden Purbaya benar, Kek. Agar segera kita dapat kembali ke Karang Sedana. Uh, eh, uh, eh, tidak, tidak, bukan karena itu. Maksudku, agar tidak terjadi sesuatu yang di luar garis kewajaran yang dapat dibuat oleh resi asing itu. Eh, mari, Kek. Ayo, ayo. Dua hari dua malam, Mamang Kuraya akhirnya berhasil menciptakan jurus penakluk Aji Lima Bayang-Bayang dan hari keberangkatan Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya itu bertepatan dengan hari perayaan perkawinan Putri Agung Nimas Kayuwangi yang sekaligus merupakan hari naas bagi kerajaan Galuh. Pemuda itu, aku mengenalnya. Ya, aku mengenalnya. Jika aku tidak salah, itu adalah kuda ajaib yang dulu diperebutkan oleh jerangkong hidup dan para tokoh dari dunia kependekaran. Oh, kuda ajaib? Ya, kuda itu mampu untuk berlari bagaikan terbang. Lihatlah, kuda itu melihat kemari. Oh, lihat Raden, sepertinya dia sedang memperhatikan kita dengan serius. Oh, lihat itu. Dia kemari. Kau masih mengenalku, Putih? Kau masih mengenalku? Uh, Bukankah kau sudah bersahabat dengan tuanmu, Bibi Anting Wulan? Di manakah kini tuanmu? Hah? Jadi, jadi kuda ini adalah milik dari Bibi Anting Wulan? Iya, Kak Cempaka. Uh, uh, tapi bagaimanakah dia sampai begitu mengenal Raden? Dan kelihatannya demikian akrabnya. Uh, aku hanya mengenalnya selintas, Kak. Aku telah menyelamatkannya dari perangkap guru jerangkong hidup. Dia kelihatan begitu berterima kasih. Pastilah Anting Wulan berada di sekitar tempat ini. Ah, apakah kau tidak melihat tuanmu, Anting Wulan? Kek, kukira pasti telah terjadi sesuatu dengan Bibi Anting Jika tidak, tidak mungkin Bibi meninggalkan kudanya demikian saja. Bibi Anting Wulan! Bibi Anting Wulan! sudahlah Purbaya, cukup kau berteriak seperti itu. Bibimu adalah seorang gadis yang memiliki ilmu yang tinggi. Jika dia berada di sekitar tempat ini, sekalipun cukup jauh, dia pasti akan dapat mendengarnya kira sebaiknya kita teruskan saja perjalanan kita ini. Baiklah, Kek. Mari. Hup! Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat berisi tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Farma. mengikuti kita. Hmm, kau benar. Dia adalah seekor kuda yang baik. Aku kira dia pasti merasakan tuannya tidak lagi berada di sekitarnya. Dan mungkin Indra khusus merasakan bahwa arah tujuan kita adalah tidak berbeda dengan tempat tuannya berada. Ah, barangkali Kau ingin agar aku naik ke punggungmu? Baiklah, aku akan naik. Hup! Naiklah ke belakangku, Kak Cempaka. Uh, uh, biarlah, Raden. Saya berlari saja di sampingnya. Naiklah. Kita akan dapat mempercepat perjalanan kita dengan kuda ajaib ini. Nah, itu. Lihatlah, Kak. Kuda ini ingin agar kita menungganginya. Uh, ayo, Raden kita bertiga akan menungganginya. Uh, uh, uh, bertiga? Iya. Ayolah. Oh, Raden, luar biasa sekali lari kuda ini. Aku pun baru menungganginya kali ini. Uh, Berhati-hatilah memegang kendalinya, Purbaya. Kau dapat terlempar dari punggung kuda ini. Jangan khawatir, Kek. Kurangi kecepatanmu, ayo. Kurangi kecepatanmu. Hei, lihat itu. Di depan sana, kek. Berhenti, tunggu. Mayat-mayat prajurit Galuh hancur. Seakan-akan digilas oleh seribu pedati. Iya, agaknya memang demikian. Mayat-mayat itu hancur karena kaki-kaki kuda serta rombongan pasukan besar. Apakah itu berarti pasukan Indraprasta telah tiba di kota raja? Hmm, ya ya. Agaknya memang demikianlah Purbaya. Ayo, kembali pacu kudamu. Sebentar lagi kita akan membuktikan semua ini. Baik, Kek. Hiya, hiya. saya telah melihatnya jauh di depan kita. Ratusan pedati dan kuda, serta tenda-tenda besar dari prajurit Galuh. Ayo, kita lihat ke sana. Kita tidak menjumpai banyak prajurit sekitar sini. Hmm. Agaknya saat ini pertempuran tengah berlangsung. Shh. Jangan berisik, Putih. Jangan berisik. Musuh berada di depan kita. Putih, ada apakah? Oh, Raden, lihatlah itu. Di atas pedati sana. itu Bibi Anting Wulan? Ya, ya, benar. Itu Bibi Anting Wulan. Pantaslah kau menjadi gelisah seperti itu. Bagus, Tunggul. Tenanglah kau di sini. Tenanglah. Kami akan mencoba membebaskan tuanmu, Bibi Anting Wulan. Ah, aneh, Raden. Bagaimana bisa Bibi Anting Wulan sampai seperti itu? Oh, bukankah Bibi Anting Mulan memiliki kepandaian yang tinggi. Iya, mungkin kepandaian orang yang menaklukkannya jauh lebih tinggi. Kek, tolonglah kakek lepaskan Bibi Anting Mulan. Eh, Kenapa kau ini cucu? Ha? Biasanya kau selalu tampil untuk melakukan pekerjaan apapun. Mengapa kini kau jadi seperti ketakutan? Hmm? Aku, Aku lupa, kek. Bibi Wulan begitu membenci diriku. Aku khawatir ia kembali bangkit dendamnya dan membabi buta menyerangku. Eh, mengapa bisa demikian? Hal itu bermula peristiwa di Bukit Batu Larang. Bibi Anting membenci saya karena saya telah membuat kakek terluka hingga mereka menyangka kakek telah mati. Dan hal berikutnya, ketika saya memberikan minuman untuk tamu-tamu di Bukit Tengkorak yang ternyata berisi racun ulat sutra. Saya saya tidak sengaja melakukannya, Kek. Semua itu terjadi tanpa sepengetahuan saya. Jerangkong hidup telah memperdaya saya. Hmm, iya, iya, iya, iya. Aku mengerti. Aku mengerti, Purbaya. Hmm, ya, biarlah aku yang akan membebaskannya. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogarok terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Anu kadas kuda, oleskan Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Terjamin mutu. Produksi Kalbe Farma. Delapan prajurit yang menjaga di sekitar pedati tempatnya duduk bersandar. Aku akan lumpuhkan penjaga-penjaga itu dalam sekejap. Mamangku Raya? Shh, jangan mengeluarkan suara, bocah. Aku akan mencoba membebaskan totokanmu. Ah, tidak perlu, Kek. Biarlah saya yang melepaskannya sendiri. Kakek bantulah saya dengan tenaga murni kakek untuk membuka jalan darah saya yang telah disumbat oleh Prabu Sora. Hmm, baiklah, cucu. Tunggul di semak sana. Hei, Tunggul! Seekor harimau yang lepas kembali dari kerangkeng, Anting Wulan mengamuk, membagi-bagi serangannya. Dan beberapa saat saja puluhan prajurit telah berkelimangan merintih kesakitan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian akan terjadi Raden Purbaya dan Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.